Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan yang kita ambil dari kitab fikih asma dan sifat. Kita sampai pada pembahasan al-ghaniyyu atau kita masuk pada pembahasan al-ghaniyyu satu di antara eh, min asma'illah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Mengenal Allah sebagaimana telah kita sampaikan adalah kebutuhan yang mutlak karena kita menyembah Allah bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala harus menjadikan seorang hamba dia semakin mencintai Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah sering kita ingatkan bahwa perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang belum mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u ahliha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah taala adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Dengan demikian kalau kita ingin menyempurnakan penghambaan kita zahiran wa batinan, zahir dan batin, maka hendaknya kita benar-benar mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan seorang hamba sangat bergantung sejauh mana dia mengenal Allah sehingga dia betul-betul akan meraih kehidupan maksimal kebahagiaan dunia bahkan sampai akhirat kelak. Mari kita lihat apa yang beliau bawakan dari penjelasan tentang asma Allah Al-Ghaniyyu. Berkata Rasul, hafidz Allah Ta'ala, وقد ورد هذا الاسم في ثمانية عشر موضعا Nama Allah Al-Ghaniyu tersebut dalam al Quran Al Karim pada 18 atau di 18 tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." dan Rabbmu adalah Al-Ghaniyu Rabbmu adalah zat yang makaya Zur yang memiliki rahmah Allah zat yang makaya dan Allah subhanahu wa ta'ala ini sayang kepada para hambanya seperti yang telah kita sampaikan di antara nama Allah bila berdiri sendiri maka sudah menunjukkan kesempurnaannya dari masing-masing nama. Apabila bergabung antara dua nama Allah Subhanahu wa taala atau nama dan sifat Allah taala, maka akan menunjukkan kesempurnaan berikutnya. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Allah zat yang makaya, tapi Allah sangat sayang kepada para hambanya sehingga kekayaan Allah disertai dengan sifat sayangnya kepada para hamba yang senantiasa terus menurunkan rahmatnya kepada para hamba yang tidak sedetik pun kita lepas dari kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada para hambanya. Ada yang sifatnya kasih sayang umum, ada sifatnya kasih sayang yang khusus. Kasih sayang umum adalah semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hambanya berkaitan dengan perihal kebutuhan kehidupan dunia. Adapun kasih sayang khusus adalah yang berkaitan nikmat agama yang akan mengantarkan dia sampai nanti bahagia, selamat di akhirat kelak mendapatkan jannatul naim. Di antara nama Allah Al-Ghaniyyu ada dalam ayat Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid wahai manusia semua kalian adalah orang-orang kere yang fakir yang mutlak membutuhkan Allah taala sedangkan Allah al-ghaniyu zat yang makaya al-hamid yang maha terpuji Allah zat yang makaya tidak terhinggap sedikit pun ketercelaan karena Allah terpuji dari segala sisi. Adapun manusia terkadang dia kaya tapi sifat jeleknya serenteng berderet kaya-kaya memang tapi jeleknya minta ampun sifatnya jeleknya sangat banyak tapi Allah Al-Ghaniyyu dan Allah Al-Hamid Allah Maha terpuji dari segala sisi Lillahi ma fis samawati wal ardi. Semua kerajaan langit, semua yang di langit, semua yang di bumi adalah hanya milik Allah. Enggak ada yang memiliki sedikit pun langit dan bumi selain Allah. Innallaha huwal ghaniyyu. Sesungguhnya Allah dat yang makaya, yang kekayaannya tidak terbatas, Al-Hamid dan Allah dat yang maha terpuji. Beliau katakan di antaranya Fawatabaraka wa ta'ala al-ghaniyu bidhati Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang makaya Ini secara zat Allah tidak membutuhkan apa dan siapapun Allah mampu mencukupi segala-galanya Ini dirinya Maka Allah Dengan kekayaannya pula Allah Al-Qayyum Yang menegakkan urusan pribadinya yang menegakkan urusan para hambanya semua urusan makhluk totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi lahul ghaniyyut tam al mutlaq min jami'il wujuhi wal itibarat dan kesempurnaan dan kekayaan Allah taala adalah sempurna mutlak dari segala sisi tidak ada sisi jeleknya dari sisi manapun totalitas sempurna, nggak ada yang bisa itu jadi tidak ada arah celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Likamalihi wa kamali sifati. Karena kesempurnaan Allah taala dan kesempurnaan sifat Allah taala allati la yatatarraqu ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh yang tidak ada celaan atau kekurangan yang bisa disebatkan kepada Allah dari segala arah. Tidak ada celah-celah yang bisa masuk kepada Allah. Ini anak yaitu kekurangan-kekurangan sempurna total. Wala yumkin illa ayakuna ghaniyan maka Allah ada zat yang maha kaya. Karena Allah ini uh, mencukupi segala-galanya. Allah menegakkan segala urusan. Allah tempat bergantungnya segala para makhluk. Lianna ghinahu min lawazimi dhati Karena kekayaan Allah termasuk yang kelasiman zatnya Yang tidak membutuhkan yang lainnya Fakama la yakunu illa khalikan rasikan rahiman muksinan Dan kelasiman Allah yang makaya Allah adalah pencipta Allah yaitu memberi rezeki Allah menyayangi hamba Allah berbuat baik ini semuanya adalah menjadikan Allah kelasiman dari zat yang makaya Allah kaya Allah mencipta segala-galanya Allah yang bagi-bagi rezeki semuanya mereka kalau nggak kaya nggak bisa angkir rezeki kita kekayaan kita dibagi ke sak jombor ludes sudah nggak ada sisanya lagi kekayaan Allah menanti digambarkan di belakang Fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi. Maka Allah tidak lain zat yang makaya dari seluruh para makhluk. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh. Yang Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluk dalam bentuk apapun. Wala yumkin ayakunu kulluhum illa muftakirina ilaih min kulli wajihin. Dan seluruh para makhluk semuanya Mereka bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala Tidak bisa sedetik pun Kita tidak membutuhkan yakni Allah Ta'ala Jantung kita ini sedetik berapa kali detaknya Pak? Hah? Gak tahu Hitungannya detian detaknya jantung kita ini Dan itu adalah berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita bukan bukan kita yang mengendalikan berkaitan dengan detaknya jantung. La yahtaju ilaihim eh, mana? La yastakhnuna an ihsanihi wa karumihi wa tadbirihi wa tarbiyati al-ama wal khasah tarfata'in. Makhluk sekejap mata pun mereka tidak bisa lepas dari kebaikan Allah kemurahan Allah dan pengaturan Allah dan tarbiyah pendidikan Allah Ta'ala baik secara umum atau secara khusus Allah sama sekali nggak butuh dengan para makhluk dalam bentuk apapun makhluk totalitas bergantung kepada Allah dan tidak bisa lepas walaupun sekejap mata wa kullu man fis samawati wal ardi abidun lah semua yang di langit dan di bumi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala maqhuruna biqahri dia terkuasai dengan kekuasaan Allah masrufuna bimasyiati mereka ini ini diatur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala law ahlakahum jami'an seandainya semua yang di langit dan di bumi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa lam yang min isihi wa sultanihi wa mulkihi wa rubiyatihi wa ilahiyatihi mithqala darrah tidak akan berkurang Sani semua itu dihancurkan Allah Ta'ala Tidak akan berkurang Kewibawaan, kerajaan eh, Kemuliaan Allah Ta'ala Rububiyah, ilahiyah Walaupun hanya sebesar semut hitam atau sebesar butiran debu atau sebesar biji sawi enggak akan berkurang sedikit pun kerajaan kemuliaan rububiyah dan uliyah Allah taala. Kemudian sekarang beliau sebutkan beberapa rincian bentuk-bentuk kekayaan Allah Subhanahu wa taala bentuknya kayak apa? Famin kamali ghinahu di antara yaitu kesempurnaan kekayaan Allah taala annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin tidak bermanfaat sedikit pun ketaatannya orang yang taat tidak membahayakan sedikit pun maksiatnya orang yang bermaksiat falau amana ahlul ardi kulluhum jami'an masada dzalika min mulki syai'an walau kafaru jami'an lam yanqus dzalika min mulki syai'an seandainya semua penduduk bumi itu semuanya mereka beriman tidak ada yang kafir maka tidak akan bertambah sedikit pun kerajaan Allah taala Seandainya semua penduduk bumi itu kafir Tidak ada yang beriman satupun Tidak akan berkurang kerajaan Allah sedikit pun Adapun kalau kita Begitu yang mendukung kita Menarik dukungan semuanya Langsung jungkel ke bumi yang paling bawah Sehingga terhina nggak ada lagi sisanya Ini manusia Makanya manusia kampanye terus cari dukungan biar dia bisa merasa mulia. Adapun Allah manusia mau kafir, dia mau beriman sama sekali tidak ada sedikit pun manfaatnya bagi Allah dan tidak memotorotkan bagi Allah taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Syukurnya itu bukan untuk Allah Tapi syukur yang dia lakukan itu Semua keuntungannya Kembalinya kepada dirinya sendiri Sehingga Bagaimana manusia nanti dia ingin diperlakukan Maka silakan ya Ini dia timbang-timbang sendiri Kalau dia berbuat baik kebaikan bukan untuk Allah, kebaikan untuk dia sendiri. Kalau dia berbuat jahat, kejahatannya juga bukan menimpa Allah, kejahatannya kembali kepada dia sendiri. Waman kafara dan barang siapa yang dia kafir, fa inna rabbi ghaniyun karim, Rabbku zat yang maha kaya tidak membutuhkan apapun dari para hamba Karim dan Allah tetap mulia tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Allah dengan kekafiran para hamba. Adapun kalau manusia begitu orang mengingkarinya meringis-meringis, dia tidak bisa lagi menunjukkan kemuliaan keangkuhannya. Kalau dia masih aktif, dikawal kemana-mana, orang semuanya mendekat karena butuh sama dia jabatannya, hartanya segala macam. Tapi kalau sudah pensiun, belas nggak ada orang dekat, maka dia pun tinggal merasakan bagaimana hinanya dirinya. Dulu ibaratnya kakinya nggak pernah ngambah lemah, kita ditadai terus dari mana-mana. Sekarang begitu nggak punya apa-apa, langsung brek, kemudian kebuang, diuncalkan tanpa lagi diingat oleh manusia. Wa qala ta'ala Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah katakan barang siapa yang dia berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, dia memaksimalkan kesungguhannya itu, maka kesungguhan yang dia lakukan hanya untuk diri sendiri. Bukan Allah yang diuntungkan tapi hakikatnya kepada diri sendiri. panjenengan mau taat setaat-taatnya bukan Allah yang bertambah mulia bukan Allah yang diuntungkan tapi semua ketaatan kembalinya kepada kita sendiri demikian pula kalau kita ya ini melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya Allah tidak butuh sama sekali dengan ya ini para makhluk fakafaru wa tawallau wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid mereka kafir kepada Allah dan mereka berpaling dari agama Allah Allah dan mereka dan Allah tidak membutuhkan mereka sama sekali Mau dia kafir, mau dia berpaling, Allah tidak terpengaruh apapun dengan sikap kekafiran mereka. Wallahu ghaniyun hamid. Allah zat yang makaya yang tidak membutuhkan para hamba dan Allah tetap terpuji walaupun semuanya mereka kafir tanpa seorang pun mereka beriman. Inna in takfuru antum wa man fil ardi. Kata Musa, seandainya kalian semuanya kafir semua bahkan semua yang di muka bumi itu kafir fa innallaha laghaniyun hamid sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha kaya dan tetap maha terpuji sampai digambarkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زادك ما زاد بذلك ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا wahai seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir dari pertama diciptakan sampai hari kiamat jadi semua mereka itu di puncak-puncak ketakwaannya seperti di satu hatinya orang paling bertakwa maka ketakwaan semua para hamba tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Demikian pula kalau sania mereka kafir Manusia dan jin dari pertama sampai terakhir kafir semuanya Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ya ibadi Innakum lan tablughu naf'i fatang fauni, Walan tablughu durri fatadurruni Wai hambaku sania kalian semuanya Sampai derajat yang paling memberikan manfaat Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat untuk Allah Ta'ala Dan seandainya kalian semuanya sampai derajat yang paling bisa menimbulkan madarat, Allah tidak akan tertimpa madarat yang kalian lakukan. Sama sekali Allah tidak sedikit pun terpengaruh dengan ketaatan dan dengan kekafiran yakni para hamba. Semua yang dilakukannya kembalinya kepada diri dia sendiri. Sehingga silakan Allah telah tunjukkan fahadainahu najdain Aku telah tunjukkan kepada kalian dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dan sudah Allah jelaskan dengan gamblang. Jalan subulul khair wa subulul wa subulul syar, semuanya telah Allah jelaskan. Kalau dia kemudian selalu menempuh dalam jalan kebaikan, kebaikan itu kembali pada dia sendiri. Kalau dia menjadi orang yang buruk, keburukan pun kembali kepada dia sendiri. Wa min kamali anna infaqal munfiqin wa badlal badilin fi sabili wa ibtighai mardati la yanfa'uhum fi syai'in kadzalika syukhu syahihin wa bukhlul bukhala la yadurruhu syai'an di antara kesempurnaan makayanya Allah taala Sesungguhnya infaknya orang yang infak Dan Ini pengorbanannya Orang yang telah mengeluarkan Pengorbanannya di jalan Allah Yang telah mencurahkan segala-galanya di jalan Allah Ta'ala Dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala Maka itu semuanya tidak memberikan manfaat apapun untuk Allah bukan memberikan keuntungan bagi Allah yang mau bakhil sebakhil-bakhilnya maka kebakhilan dia tidak akan madarat bagi Allah taala bahkan semuanya akan kembali kepada pemilik perbuatan itu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi barang siapa yang dia bakhil bakhilnya itu kembali keburukannya kepada diri sendiri. Bakhil itu ada bertingkat-tingkat. Sehingga ada istilah suh, ada istilah al bakhil al-bukhl. Para ulama diantaranya juga menjelaskan bakhil bertingkat-tingkat. Ada yang bakhil kepada orang lain. Ada yang bakhil bahkan kepada diri sendirinya juga bakhil. Ada yang bakhil apa yang di tangan orang. Artinya gak suka kalau orang ngasih-ngasih sama orang. Bukan milik dia, milik orang lain. Orang lain ngasih, diprovokasi, jangan-jangan ngasih. Ini bakhilnya sudah merembet kemana-mana. Sehingga bakhil bertingkat-tingkat dan bakhil menyengsarakan hidupnya seorang. Gak ada orang bakhil dadanya longgar, gak ada. Ketemu orang sesak dodo. Karena dianggapnya setiap orang itu akan mengambil harta dia. Sehingga dadanya itu selalu sedih. Dan dia tidak akan pernah merasakan tenangnya hidup dengan kebakhilan tersebut. Dan bakhil itu sangat dekat sekali dengan pemarah. Orang yang bakhil pasti pemarah. Akan ngamuk-ngamuk terus sebab sedikit kelong ngamuk dia, akan marah dia karena bakhil. Sendok hilang ngamuk-ngamuk sak wa omah diamui kabeh. Karena bakhil beda dengan dermawan. Dermawan akan longgar. Mobilnya keparet, nggak apa-apa, dah longgar, longgar. Tapi kalau itu bakhil, mobilnya ditembok gitu aja, wah marah-marah, ngapain? Sehingga kayaknya mau jungkelkan mobilnya, hanya ditembok mobilnya aja, khawatir mobilnya kemudian lekok atau bagaimana. Ini karena bakhil, bakhil itu dekat dengan pemarah, sedangkan dermawan itu dekat dengan pemaaf. Kalau dia dermawan, pemaaf, maaf, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adanya nggak apa-apa terus. Tapi kalau bakhil marah terus, bawaannya marah terus. Sedikit apa yang kurang dia marah, baik itu bakhil dengan jiwanya atau bakhil dengan hartanya. Kalau bakhil berkaitan dengan harta itu secara katakan bakhil. Bakhil dengan jiwa namanya pengecut pengecut. Dua-duanya menyesakkan dada. Namanya pengecut serba tidak punya keberanian apa-apa. Pengecut. Yang lawannya adalah sajaah, ini berani. Orang pengecut dia akan jiwanya akan seperti dikuasai oleh orang serba tidak punya keberanian. Waman yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya wahai hamba, kami itu kere. Kaya apapun Anda mau jadi konglomerat, mau jenderal bintang, bintang paling dhuwur. Bintang 5, nanti kalau naik lagi bintang 7 geblak. Minum puyer. Manusia kaya apapun dia adalah fakir, dia adalah miskin, dia adalah fukara Konglomerat walaupun konglomerat kalau sudah umurnya 90 pikun beribun Kekayaannya enggak akan ada manfaatnya buat dia Allah yang menguasai total ya ini dirinya Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum Kalau kalian berpaling dari agama Allah, kalian bakhil, bakhil mencurahkan harta, enggak mau infak, enggak mau membiayai dakwah, enggak mau mengeluarkan hartanya. Dia pengecut, enggak berani, enggak berani menampakkan agama Allah, khawatir dia nanti akan terluka. Kalau kalian bakhil dalam harta atau jiwa, Allah akan gantikan kaum yang lain yang menempati posisi orang yang dermawan yang tidak seperti kalian. Kalau ada kebaikan Bapak sekalian yang ditawarkan Allah lalu kita tidak mengambil, Allah akan tumbuhkan orang lain yang mengambil kesempatan baik tersebut. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran kebaikan itu sungguhnya kesempatan bagi kita kalau kita tidak akan ambil, kita tidak ambil, orang lain Allah akan berikan, Allah akan gerakkan hatinya untuk mengambil kesempatan tersebut. Sehingga kerugian pun kembalinya kepada diri kita sendiri sehingga kebaikan datang tawarkan gak diterima lewat. Akhirnya kebaikan lewat, lewat, lewat, lewat, lewat terus akhirnya yang nadai orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu Angfiku min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard dan apa yang kami keluarkan bagi kalian dari ini hasil bumi. Infak itu dari hasil yang baik bukan dari hasil yang jelek infak dari hasil ngerampok infak dari hasil mencuri, menipu, dari hasil korupsi ini nggak akan dinilai oleh Allah Taala bahkan ini berdosa dengan perbuatannya tersebut nggak ada istilah impas nggak ada maling sak miliar diinfakkan sak miliar impas nggak ada impas perbuatannya sudah ada dosanya sendiri dan juga kalau kita infak yang tayyib, yang baik, bukan barang-barang yang buruk. Halal tapi sudah buruk. Halal barang bosok diinfakkan. Sehingga sukanya infak barkas terus spesialis barkas. Jangan sampai kita hanya mengeluarkan yang yang jelek-jelek. Bahkan kata Allah Ta'ala mimma tuhibbu lan tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbu tidak akan Anda sampai derajat ketakwaan yaitu kebaikan takwa yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, iman yang sebenarnya sampai kalian infak sebagian apa yang kamu cintai. Sesekali kalau kita umpamanya nggak bisa sering kali sekali-kali apa yang kita senangi itu kita infakkan sebagian ya belajar-belajar ada makanan yang kita sangat minat seweneng ya kita bagi sebagian ke orang lain menginfakkan sebagian yang yaitu dia senangi kalau para sahabat Masya Allah waktu itu seorang sahabat Papua ini ketika mendengar ayat yaitu lantanalul birahatta tungfiku mimma tuhibbu kata sahabat ya Rasulullah aku sudah lihat-lihat tentang hartaku dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha kebun Bayruha yang ada di depan Masjid Nabawi yang Nabi pernah minum airnya dari kebun tersebut. Ya Rasulullah, aku serahkan ini kepadamu untuk engkau jadikan terserah di jalan Allah Taala. Karena dia dengar ayat lantanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Masya Allah, sahabat ini. Lalu kata Nabi, alangkah sangat bagusnya Tapi menurut pandangan saya, kebun ini Anda bagikan kepada saudara Anda yang miskin. Dia punya keluarga miskin, maka Nabi arahkan ini bagikan kepada keluarga Anda yang miskin. Nabi memberikan arahan infak yang terbaik diantaranya yaitu memperhatikan kerabat yang miskin. Memberikan kerabat yang miskin, Bapak sekalian, dia mendapatkan dua hal, infak dan silaturahim. Sehingga jangan sampai keluarga kita sangat miskin, kita infak delitir terus, tapi keluarga nggak pernah kerembesan, nggak pernah kecipratan. Itu sakitnya akan dua kali. Maka dalam Islam di antara pelajaran menginfakkan harta itu semakin orang punya kedekatan dengan kita, itu semakin punya hak. Baik kedekatan nasab atau kedekatan ya ini letak tetangga yang paling berhak kita berbuat baik yang paling pintunya paling dekat dengan pintu kita Bapak sekalian bisa bayangkan dari pintu kita keluar ingkung kebul-kebul tetangga kita nginjen dari pintu Wut artikonya guys? oh malah melipir rono rono rono tekan kono sininya kelewat oh betapa sakitnya dia Sana yang paling dekat yang dikasih, yang jauh gak dikasih, maklum. Tapi kalau dia yang paling dekat gak dikasih, yang jauh dikasih, itu sulit maklum. Susah, sulit maklum. Demikian pula kedekatan nasab. Wala yatayammamul habitha minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa an tuhmidu fihi. Jangan kamu pilah-pilah yang jelek-jelek, lalu kamu infakan yang kamu sendiri ngambil aja nggak mau. Kamu aja sudah nggak mau ngambil kecuali dengan yaitu uh, apa namanya itu mejamkan mata atau mites hidung kalau itu makanan. Sudah mau mites sih kasih ke orangnya. Dia sendiri nggak mau dikasihkan sama orang. Melihat barangnya aja sudah sepet nggak mau lihat, dikasihkan sama orang. Ngasihnya yang jelek-jelek. Ya bukan ah, bukan berat nggak boleh ngasih yang barkas atau yang bekas atau yang jelek, tapi jangan selalu kalau ngasih yang sudah jelek-jelek. Makanan, produksi makanan masih fresh supermarket. Tarik lagi matidang lagi masuk pasar. Sudah uh, sisa lagi, tarik lagi, kasihkan santri. Oh, santri tong sampah makanan kelas paling rendah. Oh, masya Allah. Ini tentunya adalah kebiasaan yang sangat buruk. Sekali-kali ngasih yang terbaik, ngasih yang bagus. Jangan sudah kita sendiri memicingkan mata, sudah mitos hidung, sudah nggak mau ngelihat, kemudian baru dikasihkan kepada orang. Walamu anallahu ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah itu makaya dan maha terpuji. apa yang anda infakan itu tidak akan mengurangi kekayaan anda Allah yang bisa membalas dari segala arah dan Allah terpuji Allah tidak tercela Allah tidak akan membiarkan orang berbuat baik Allah akan balas bahkan berlipat lipat sehingga Allah terpuji ini diantara yang kedua diantara kesempurnaan kekayaan Allah Taala wa min kamali ghinahu tanazzahu tabaraka wa taala an wal uyub di antara kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala suci Dari segala kekurangan-kekurangan dan aib Faman nasaba ilaihi ta'ala naqsan Fala uh, Fala nasaba ilaihi ma yunafi ghinahu Barang siapa yang dia menisbatkan kepada Allah SWT Yaitu uh, Nuksan Kekurangan Kekurangan aib, cacat, maka tidak akan mengurangi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah menisbatkan kepada Allah apa yang ber, apa yang akan menghilangkan sifat hinanya Allah taala. Karena sifat kekayaan Allah itu dia bersih dari segala aib dan kekurangan sehingga Allah tidak membutuhkan apapun. Kalau orang butuh itu menunjukkan ada kekurangan. Ada kekurangan. Kalau kita ini ya serba butuh. Butuh segala macam kita ini butuh. Sehingga kita membutuhkan orang lain gak bisa mandiri sendiri. Dan itu karena memang fitrahnya makhluk adalah memang fakir. Adapun Allah ghani sehingga tidak nisbah kepada Allah kekurangan dalam bentuk apapun. Sehingga diantaranya Allah katakan kalau mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak. Subhana Allah katakan maksudnya Allah mengambil anak orang bercita-cita orang berkeinginan punya anak itu diantaranya karena butuh dia butuh hiburan anak adalah hiburan Allah katakan innama amwalukum wa auladukum di antara di antara anak harta dan anak Anda itu adalah fitnatun fitnah. Fitnah itu di antaranya karena menjadi hiburan yang sangat menyenangkan sampai terkadang membuat dia lupa dengan Allah dan membuat lupa dengan agamanya. Zinatun kata Allah, hiasan. Anak itu hiasan sekaligus fitnah hiasan sehingga orang sangat yakni senang dan berhias dengan anaknya. Dan dia punya harapan nanti kalau dia sudah tua, sudah dia tidak bisa apa-apa, ada yang ngurus dari anaknya. Sehingga punya anak itu diantara bagian kebutuhan makhluk untuk dia bisa ya ini hidupnya tercukupi, terfasilitasi, terurus. Adapun nisbat anak kepada Allah itu adalah aib, maka katakan huwal ghaniyyu Allah zat yang makaya, Allah nggak butuh apapun. Yang butuh anak adalah manusia karena dia harus melangsungkan kehidupannya dengan ini pengurusan orang lain dan orang lain yang paling sanggup ngurus itu adalah anak. Di antaranya adalah anak yang paling dekat dengan dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dan kemakayaan Allah itu Semua kerajaan langit dan bumi adalah total milik Allah Ta'ala. Adapun manusia, mereka perlu regenerasi karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan, adapun Allah tidak membutuhkan sama sekali. Sehingga yang ketiga, di antara kemahasempurnaan Allah, yaitu Allah bersih total dari kekurangan-kekurangan. Karena kalau ada kekurangan, berarti Allah tidak maha Kaya. Allah tidak makaya makaya itu belas enggak butuh apapun ya ini kepada yang lainnya sehingga kalau ada cacat dan aib itu artinya butuh penyempurnaan berarti Allah enggak makaya sehingga menisbatkan kekurangan pada Allah dia akan menghilangkan sifat kemakayaan Allah subhanahu wa ta'ala wa min kamali ghinahu tanazzahahu tabaraka wa ta'ala anisyuraka wal andab. Di antara kemakayan Allah, kesempurnaan makaian Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak membutuhkan syuraka, tidak membutuhkan serikat-serikat, anda tandingan-tandingan karena memang Allah tidak butuh sama sekali. Orang berserikat itu karena butuh, karena dia enggak mampu sendiri. Ayo urunan tuku kae lah kok aku ora kuat e? sehingga dia butuh serikat mengurus perusahaan mengurus perusahaan butuh serikat dia berserikat kepada orang lain karena butuh karena lemah dia nggak bisa ngurus sendiri kalau kita ini butuh serikat berserikat kita ada mesti kebutuhan kita mutlak kepada yang lain itu sangat membutuhkan punya rumah gede butuh pembantu untuk ngurus untuk membantu-bantu karena kita akan kelelahan, capek, lemah sendiri. Maka profesor yang pernah bilang surga yang seluasnya seluas langit dan bumi kalau nanti ah, hanya orang mukmin yang masuk surga itu bisa sepi sampai bisa tekle tangannya nyapu surga uang di surga kok masih pakai tekle tekle pakai tangan kelelan segala macam ini pikirannya nggak tahu isinya apa di surga itu tinggal menikmati enak-enak butuh apa ibaratnya resik langsung resik nggak ada kotor-kotoran nggak ada Orang nggak ada melernya, nggak ada keluar kotor-kotorannya, nggak perlu bersih-bersih segala macam. Minta apa tinggal cemepak, minta anggur mentelong sendiri, minta segala macamnya tinggal celing-celing-celing-celing. Semuanya terturuti. Ini diantara kerusakan pemikiran sehingga merembetnya kemana-mana. Kemudian wamin kamali hinahu tanasahu tabaraka wa ta'ala an syuraka wal إذ كيف يصفى التراب برب الأرباب وكيف يصفى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بذات المهتاز بذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغناء بالذات القادر بذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله وكماله المطلق التام بنواسم ذاته Bagaimana Allah Subhanahu wa taala putus surga? Bagaimana akan disandingkan kepada Allah, ditandingkan kepada Allah? Bagaimana akan disamakan antara tanah dengan Rabbul Arbab? Manusia yang tercipta dari tanah bagaimana akan disamakan dengan Allah? Al ini Rabbul Arbab yaitu Rabbnya yaitu Allah Tuhan alam semesta. Wa kaifa yusawwal fakir bidzat? Bagaimana orang yang mereka secara zatnya fakir, mutlak serba membutuhkan. Kita butuh segala-galanya kepada yang lainnya. Daib lemah bidat, dia lemah dia fakir, daib, lama, membutuhkan yang dia semuanya itu asalnya dia tidak ada kemudian dia ada dan keberadaannya membutuhkan yang lainnya bagaimana akan disamakan dengan Allah yang maha kaya yang maha mampu yang dia tidak membutuhkan apapun kepada para makhluknya kemampuan kerajaan, keberadaan Allah, kebaikan, ilmunya, rahmatnya yang semuanya itu sempurna mutlak yang merupakan kelasiman dari kekayaan Allah Ta'ala kekelasiman daripada yaitu zat Allah yang maha sempurna maka bagaimana disamakan kaifa yusawwal Abi bimalikir riqab bimalikir riqab bagaimana disawat disamakan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sang maharaja Bagaimana disamakan antara hamba yang serba membutuhkan segala-galanya dengan sang maharaja? Kalau budak ada tuan disamakan dengan budaknya marah enggak? Ya marah tentunya. Bagaimana budak disamakan dengan tuannya? Itu baru antar makhluk, antar manusia. Juragan besar, big boss disamakan dengan cleaning service. Marah nggak kira-kira? Jelas marah. Jelas marah. Apalagi Robus samawati wal ardi Robnya semesta alam disamakan dengan yaitu hambanya. Tentu tidak akan sama-sama sekali. Allah Maha sempurna enggak butuh apapun, hamba mutal, mutlak butuh kepada Allah taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah Al-Masih berarti Allah nitis kepada Al-Masih. Kalau orang yang mengatakan Allah nitis kepada Al-Masih itu kafir, bagaimana dengan orang yang berkeyakinan Allah nitis kepada anjing, kepada babi, kepada pendeta, kepada semua makhluk, sehingga semua makhluk adalah titisan Allah Ta'ala. Ini akidah ittihadiyah, akidah hululiyah, sufi ekstrem sehingga Allah ya saya, saya ya Allah. Kalau mau melihat Allah lihat yang di dalam jubah ini. Ini keyakinan hululiyah, ittihadiyah dan itu ada di tengah-tengah orang yang mereka mengaku muslim. Maka Nasrani lebih baik dibandingkan orang mereka punya keyakinan hululiyah sebagaimana yakni Yahudi Nasrani lebih baik dibandingkan dengan Yahudi. Wah, wow. dengan Syiah Rafidah. Orang akan kaget-kaget. Bagaimana? Wahabi mengatakan Yahudi, Nasrani lebih baik daripada Syiah Rafidah. Dengarkan penjelasan beliau. Kalau antum tanya kepada orang Yahudi, siapa yang paling baik kepada Musa? Jawabnya, baik Ikhwan? sahabatnya Musa. Siapa yang paling baik dengan Nabiullah Isa? Hawari, pengikut setianya Nabiullah Isa. Kalau antum tanya kepada Rafidah, siapa yang paling jahat dengan Muhammad? Sahabatnya Muhammad. Para sahabat manusia yang paling jahat kepada Rasulullah SAW. Maka Rafidah lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani dalam perkara ini. Bagaimana dia mengatakan para sahabat kafir, murtad, kurakus. Ini sahabat yang paling jelek. Umat Muhammad yang paling jelek. pada para sahabat sebaik-baik manusia dengan pujian Allah, pujian Rasulullah SAW dan kesepakatan umat Islam. Hululiyah lebih jelek kepada Nasrani. Nasrani mengatakan Allah menitis pada Isa. Sedangkan hululiyah etika ini Itihadiyah mengatakan Allah menitis pada semua para makhluk Katakan ya Rasulullah SAW Siapa yang sanggup mencegah Allah Ta'ala Seandainya Allah ingin menghancurkan Al-Masih Membinasakan ibunya Dan bahkan semua yang di muka bumi dibinasakan Allah Siapa yang mau bisa menghalangi Siapa yang bisa menguasai Allah Ta'ala Tidak ada Artinya Allah kuasa mutlak dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah taala. Semua yang di langit, yang di bumi, yang ada di antara keduanya, semua total milik Allah Ta'ala. Allah mencipta apa yang Allah kendaki dan Allah itu mampu atas segala-galanya. Tidak ada anehnya penciptaan Isa. Seandainya penciptaan Isa itu aneh, ada yang lebih aneh lagi. Siapa itu ikhwan? Penciptaan Adam. Allah jadikan penciptaan Isa satu di antara ayat Allah Ta'ala. Allah ciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah ciptakan Hawa dengan ayah tanpa ibu. Allah ciptakan Isa dengan ibu tanpa ayah. Allah ciptakan kita semuanya dengan ayah dan ibu. Gak ada yang aneh bagi Allah Ta'ala. Seandainya penciptaan Isa aneh, maka Adam lebih aneh lagi. Adam lebih berhak untuk disembah dibandingkan dengan yakni Isa. Tapi semuanya adalah ciptaan Allah dan hamba Allah Ta'ala. Wa min kamali anna khasa'ina samawati wal ardi biyadih wa anna jutahu ala khalqi mutawasilun ana al-laili wan nahar di antara kesempurnaan kekayaan Allah semua perbendaraan langit dan bumi semuanya di tangan Allah taala dan kemurahan Allah kedermawanan Allah kepada makhluknya terus beruntun ini Allah berikan pada hambanya malam dan siang wa anna yadaihi saha fi kulli waqtin kedua tangan Allah itu senantiasa terbuka ini dermawan untuk para hamba setiap waktu lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyul hamid milik Allah semua yang di langit dan di bumi sesungguhnya Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji kalau kita ada orang mungsuhi kita dan mencaci maki kita kira-kira kita masih suka memberi sama dia enggak kata orang malah eh, sengitnya sama orang itu mbok yo tetio banyu rata cawuk tetio godong rata Suwe malagi dadi jenang rata celowek es pokoknya dadi apa nggak mau dia hubungan apalagi ngasih-ngasih sorry ini kalau kita tapi Allah Subhanahu wa taala Zat yang kenikmatannya terus mengalir pada orang walaupun mencaci maki Allah, walaupun mengingkari Allah taala, Allah berikan kebaikan yang umum. Abu Bakar ketika fitnah yakni uh, Aisyah dituduh zina, Abu Bakar itu sedang membiayai mistah. Mistah itu dengan Abu Bakar masih misan kalau keliru. Misan. Pokoknya keluarga bagian keluarga. Maka begitu kemudian turun ayat yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan mislah terlibat penyebaran berita persinan Aisyah, maka Abu Bakar bertekad untuk memutuskan yaitu nafkahnya kepada mislah. Kata Allah, tidakkah ya ini engkau ingin seandainya Allah mengampunimu? Abu Bakar orang yang sangat tersentuh dengan apa yang Allah tawarkan. Lalu dia pun tetap memberikan pada Mistah dan tidak jadi memutuskan dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara ini kedermawanan Allah Allah terus memberikan aliran aliran kebaikan pada hamba walaupun hamba itu sangat menyakiti Allah taala. Kemudian wa min kamali ghinahum annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kullu waqtin di antara kemahakayaan Allah kesempurnaan mahakayanya Allah Allah meminta para hamba Allah menawarkan pada para hamba agar terus minta kepada Allah setiap saat panjenengan ngumumke sak jombor sapa sing butuh njaluk arwaku kira-kira gimana baru setengah hari orang datang sudah langsung habis kekayaannya. Diminta Allah tawarkan kekayaannya terus. Hamba minta terus pada Allah. Dan itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga. Beliau katakan. Waya'iduhum inda dhalik bil ijabah. Mama azuma soal. Dan bersama dengan tawaran Allah. Mintalah kepadaku. Maka Allah pun menjanjikan pula akan Allah kabulkan permintaannya sebesar apapun. Mas kalian, makanya kalau minta itu larangannya itu a -a -a, di antara adabnya itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, minta surga di emperan juga nggak apa-apa. Itu rendah. Kata Nabi, "Idza saltumullaha fas'alu jannatal firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung minta surga firdaus. Itu yang paling tinggi, paling baik. Artinya jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah taala. Allah tidak akan terberati dengan permintaan kita. Wa ya'muruhum bi ibadati wa uh, wa ya'iduhum bil qabul wal ithabah. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, Allah menjanjikan diterimanya ibadah dan memberikan balasan pahala. Balasannya bahkan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tidak terhingga. Sehingga Allah tidak butuh dengan ibadah kita, kita diperintahkan ibadah karena Allah pengen berbuat yang dermawan lagi kepada kita. Untuk kita diberi yang lebih banyak lagi. Ibaratnya Kekayaan kita total dari Allah atau orang-orang ngasih uang sak miliar berat. Lalu dia minta berikanlah satu juta kepada si fulan yang butuh. Uang dari si fulan tadi dari yang memberi tadi, lalu setelah diberikan kepada kita dia minta berikanlah satu juta kepada si fulan yang butuh. Itu pun bukan untuk mengurangi harta dia, Bukan karena Allah tidak bisa ngasih, tapi Allah pengen dia ngasih satu juta, nanti Allah kasih lagi lipat-lipatan lagi, milyar-milyaran lagi. Sehingga ini kedermawanan Allah Ta'ala Itu pun dibahasakan oleh Allah dengan Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala yang orang Yahudi yang memang dungu hatinya lalu mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia Allah fakir dan kita ini kaya apa buktinya Allah golek pinjaman golek silian nek ramlarat Allah tidak akan cari pinjaman ini adalah kurang-kurangannya Yahudi wa huwa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadl Allah adalah zat yang meluas keutamaannya wa min kamali ghinahu dan di antara kesempurnaan kekayaan Allah taala annahu law tama'a ahlu samawati wal ardi wa awalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fasaluhu kullama ta'allaqat bihi matalibahum fa'atahum su'alahum lam yanqus dalika mimma indah Di antara kemasempurnaan Allah Ta'ala dalam hal kekayaan, seandainya penduduk langit dan bumi, semuanya mereka berkumpul di satu tempat, minta semuanya kepada Allah Ta'ala, semua permintaan dikasih oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya jarum, celupkan ke lautan lalu diangkat lihat air yang nempel di jarum itu permisalan kekayaan ini berkurangnya kekayaan Allah taala ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi saidin wahidin fasaluni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasa kami mimma indi illa kama yanqusul mihya idaud udkhilal bahr fil bahr Wahai hambaku, sania kalian manusia dan jin Yang pertama sampai yang terakhir Berdiri di satu lembah Berkumpul semuanya Minta kepadaku Lalu setiap permintaan aku beri tanpa syarat Tanpa ada pembatasan permintaan Semuanya dikasih Itu tidak akan mengurangi kekayaanku Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat Pas kalian? Termasuk di antaranya wa min kamali ghinahu al-'azim, di antara kesempurnaan Allah yang ma agung adalah Allah berikan kepada hambanya di surga kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan sama sekali. Kenikmatan yang terus beruntun Allah berikan yang tidak pernah terlintas walaupun dalam hati manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah dari kenikmatan yang menyejukkan hati sebagai balasan apa apa terhadap apa yang mereka telah lakukan. Terakhir, bos kalian, Allah Al Ghaniyu ini maka mesti menghasilkan sikap tawaduk ke kita kepada Allah dan kepada makhluk. Kita ini sekaya-kayanya kaya apa di tengah-tengah kehidupan Kita ini kere Sehingga tetap wajib tawaduk kepada para hamba Allah Ta'ala Dan kita ini mutlak bergantung total kepada Allah Ta'ala Sehingga jangan sampai angkuh dan sombong Sehingga mesti kita harus betul-betul merasakan kehinaan Di hadapan Allah Allah sehingga menyempurnakan pengambahan kita rasa ketergantungan kita kepada Allah tawakal kita kepada Allah harapan kita kepada Allah jangan berharap kepada makhluk jangan berharap pada makhluk yang miskin kita akan gelisah kita akan resah kita akan kecewa berharaplah kepada Allah yang maha kaya pasti akan puas untuk mendapatkan segala-galanya